Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahir dan yang batin. Kalau menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak bakal mampu untuk bisa menghitungnya dengan sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang banyak yang besar ini ialah nikmatul Islam. Kita diberi tauhid, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Memiliki agama Islam, memeluk agama Islam, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai sesembahan kita, meyakini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul kita, meyakini Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita, meyakini bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pedoman kita meyakini bahwasanya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in kemudian para tabi'in kemudian para tabi'in dan para ulama-ulama terkemuka setelahnya sebagai generasi yang terbaik umat ini merupakan nikmat yang begitu besar kaum muslimin rahimakumullah nikmat ini serasa semakin besar, serasa semakin agung. Tatkala kita membaca sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih eh, dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah Ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang Islam ini, kondisi Islam ini. Kata Rasulullah SAW, Innal Islam bada'a ghariba, wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatubal qurban. Sesungguhnya Islam ini muncul kali pertama dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Kalau muslimin rahimahumullah kalau kita membaca sejarah Nabi, sirah Nabawi, di awal-awal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwakan Islam, mendakwakan akidah Islam yang murni di tengah-tengah kaum Quraisy pada masa itu yang memiliki pemahaman berhalaisme, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Azza wa Jal, kita akan mendapati bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengalami hurbatul Islam, keterasingan menjadi seorang yang muslim. Berislam, beribadah hanya kepada Allah semata di tengah-tengah masyarakat muslimin, di tengah-tengah masyarakat kafirin, Rasul dianiaya. Rasul dicemooh. Rasul dihina. Para sahabat ada yang disiksa. Ada yang sampai meninggal dunia. Sebagaimana sahabat Yasir. Putranya Amr bin Yasir. Istrinya Sumayyah. Sampai meninggal dunia. Ada pula yang sampai koma. Kasarkan diri. Dikarenakan siksa yang begitu keras. Bilal bin Rabah juga demikian mengalami gangguan-gangguan siksaan-siksaan dari kaum muslimin kala itu. Islam yang muncul dianggap aneh. Allah mengabadikan pernyataan mereka dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah SWT. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini Muhammad ini menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu cuma satu. Inna hadza la syai'un ujab kata mereka. Sungguh ini perkara yang aneh. Nah, Rasul dan para sahabatnya ketika itu dikatakan orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing dengan keislamannya. Namun lambat laun Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini sehingga ketika Rasulullah alaihi wasallam wafat, Islam dalam keadaan jaya, dalam keadaan menang, dalam keadaan tampil di muka bumi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan huda, dengan petunjuk, dengan ilmu yang manfaat, wa dinil haq dengan agama yang benar, dengan amal yang saleh untuk Allah menangkan agama ini di atas semua agama-agama yang ada walaupun musyrikin membencinya. Islam jaya kala itu. Namun kaum muslimin rahimakumullah dalam lanjutan hadis yang saya bacakan tadi Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan tentang kondisi Islam nanti di akhir zaman. Dia mengatakan wasayaudu ghariban kama pada. Dan Islam itu nanti kelak akan kembali menjadi aneh, menjadi asing. Kafu badil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang aneh, bagi orang-orang asing dengan keislaman yang dia perlu. Yang ini kaum muslimin rahimakumullah menggambarkan kepada kita tentang kondisi Islam di akhir zaman. Rasul menjelaskan Islam di akhir zaman nanti begitu asing, begitu aneh. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau menyaksikan kondisi real Islam dan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, kita akan mendapati bahwasanya kaum muslimin Islam yang mulia ini aneh dua kali lipat. Yang pertama ialah aneh di kalangan orang-orang kafir. Aneh di kalangan kaum muslimin zaman sekarang. Dan yang kedua, juga Islam ini dianggap aneh bahkan di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Umat Islam sendiri banyak di antara mereka yang tidak begitu paham dengan pimpinan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika ada orang yang berupaya untuk berislam dengan benar, dianggap aneh, dianggap asing. Dan sesuai dengan apa yang selama ini mereka yakini atau yang selama ini mereka amalkan. Om Simin Rahimahumullah, kita tidak mungkin memungkiri Di dalam tubuh kaum muslimin terdapat berbagai macam paham-paham yang sangat-sangat jauh menyimpang dari Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Pelakunya muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin gak bisa diingkari pada mereka ada paham radikal. Pada mereka ada paham ekstremisme yang berujung kepada terorisme, mengkafirkan penguasa muslim dengan tanpa hak, mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa hak, menteror kaum muslimin, menteror penguasa-penguasa muslimin dengan tanpa hak. Dari kalangan gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan terorisme, gerakan-gerakan ekstremisme, gerakan radikalisme, itu mereka semuanya muslim. Mereka semuanya muslim. Bahkan bila kaum muslimin rahimakumullah di tengah-tengah kaum muslimin banyak pihak yang kemudian meragukan keislamannya. Ragu akan kebenaran Islam yang dia peluk selama ini. Ragu. Tidak percaya kalau Islam yang dia peluk selama ini, Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selama ini sebagai agama yang benar. Tak yakin. Takkan punya pemahaman semua agama itu sama. Baik itu dari kalangan muslim. Atau non-muslim. Yahudi. Kasrani. Musrikin. Dan yang lainnya. Dianggap semuanya sama. Sehingga ketika seorang muslim menunjukkan identitasnya menyatakan Islam itu benar, agama yang hak, yang lainnya dinyatakan agama yang batin, agama yang kufur. Mereka semuanya kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan mengutarakan beberapa prinsip mendasar dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya selama ini sudah kita yakini. Sudah ada pada kita. Tetapi mengalami pengkaburan-pengkaburan disebabkan terlalu banyak orang-orang yang menyimpang dari Islam yang mulia ini. Kita utarakan tujuannya untuk memperkokoh prinsip kita, memperkuat akidah kita, dan menepis berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Islam yang mulia. Al-Muslimun Rahimahumullah Prinsip yang pertama yang tidak boleh kita lepas sama sekali Keyakinan bahwasanya Dinul Islam Dinul Haq Dinul Marbiyun Radiyahullah Prinsip bahwasanya Islam itu agama yang benar. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini satu-satunya agama yang benar. Yang selain Islam dinyatakan agama kufur. Allah menyatakan dalam firman-Nya di ayat yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah hanya menyebut satu agama yaitu Islam. Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbnya ialah Allah, Rasulnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran. Kiblatnya adalah Ka'bah. Generasi yang terbaiknya para sahabat dan yang setelahnya. Hanya Islam yang benar. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang beragama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Ditolak wahwa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia nanti di hari kiamat termasuk golongan orang-orang yang merugi rugi dalam nerakanya Allah dikarenakan dia non muslim agama cuma satu hanya Islam yang kita perlu selama ini yang selain itu yakini agama yang batil agama yang kufur ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan pelakunya nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi ini prinsip. Satu ayat yang pendek yang biasa kita baca baik oleh oleh, oleh para imam imam sholat atau kaum muslimin, bahkan anak-anak kaum muslimin. Prinsip yang begitu mulia Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Lakum dinukum waliyadin." Bagiku agamamu, bagiku Disebutkan di al Ketika kaum musyrikin Quraisy kafir pada masa itu punya ide mengajak Rasul alaihi salatu wasalam untuk bergantian dalam beribadah. Tahun ini ibadahnya dengan caranya Rasul, dengan cara Islam. Ibadah tahun berikutnya lagi ibadah dengan tata caranya kaum musyrikin dengan paham berhalaisme. Belum menolak. Saya tidak mungkin beribadah mengibadahi apa yang kamu ibadah. Kalian juga tidak mungkin ibadah dengan apa yang beribadah. Di akhir ayat ditegaskan dengan begitu mantap. Lakum dinukum waliyat. Bagimu agamamu, bagiku agama. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita prinsip yang mulia juga. Ketika orang-orang non-muslim menghendaki kita semuanya bersatu. Konsep persatuan antara muslimin dengan non-muslim yang wajib dipenuhi.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 Wahai ahli kitab, mari kemari menuju satu kalimat yang sama, satu kata yang sama antara kami dan kalian. Kalimat yang menyatukan kami dan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah wala nusyrika bihi syai'a kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dan apapun wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah dan masing-masing kita tidak boleh menjadikan yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah ini kalimat persatuannya diminta untuk ibadah hanya kepada Allah sebagai muslim mengucapkan dua kalimat syahadatain Allah mengatakan fa'in tawallau kalau mereka berpaling, mereka enggan, tidak mau, faqulu hadu di anna muslimun. Katakan wahai kaum muslimin di hadapan mereka-mereka ini, saksikanlah, ishadu saksikanlah di anna muslimun. Kami ini kaum muslimin. Ini prinsip yang sangat mulia kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga yang di atas kebenaran, agama yang benar, agama yang Allah ridhai hanya Islam yang dikatakan sebagai ahlul hak ahlul Islam hanya kaum muslimin. Yang lainnya dinyatakan kafir dikarenakan tidak memeluk agama Islam. Bahkan walaupun dia termasuk ahli kita yang beriman dengan Nabi Isa, ia beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ada sebuah hadis yang cukup tegas maknanya. Disebutkan suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam berpapasan dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kala itu sahabat Umar membawa lembaran-lembaran Taurat di tangannya Umar ada lembaran-lembaran Taurat. Rasulullah langsung murung. Kemana pun beliau. Sebab mengatakan Abu Tahawwikunya, Abu Tahawwikunya yang berkhutbah. Apa kamu masih ragu? Wahai Umar berkhutbah. Apa kamu masih ragu dengan Islam kamu ini? Kami membawa lembaran Taurat Kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Sungguh demi Allah, kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang ini, tidak ada lapangan bagi beliau kecuali harus ikut kepada aku. Dalam lafaz yang lain mengatakan wallahi lau kana Musa hayyan thumma taba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Sungguh demi Allah kalau seandainya Musa alaihissalam masih hidup sekarang ini. Lalu kamu ikut dengan Musa dan tinggalkan aku. Walau kamu pasti akan bersama. Sehingga harus beriman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah ini prisma sangat jelas, sangat sangat gamblang sangat sangat jelas. Namun sangat disayangkan prinsip yang sangat mulia, yang sangat jelas, yang sangat gamblang semacam ini. Di era-era seperti ini jadi kabur. Terlalu banyak orang-orang yang mengkaburkan prinsip ini, menanamkan kepada kaum muslimin sebuah keyakinan yang membahayakan, paham yang begitu menyesatkan, yang menyatakan semua agama adalah sama. Semua agama adalah benar, semua pengikutnya adalah benar. Dikarenakan semuanya menuju satu tujuan. Kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini pemahaman yang sangat mengerikan. Menanamkan kepada kaum muslimin. Bahwasanya muslim, Yahudi, Nasrani itu bersaudara. Berukhuwah. Yahudi saudara kami. Nasrani saudara kami. Semuanya bersaudara. Sama-sama agama samawi sama-sama menuju kepada Rabbul Alamin, sama-sama kembali kepada Allah Azza wa Ini pemahaman yang sama, pemahaman yang dikenal sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah dengan pemahaman pluralisme akan menyatukan semua agama yang ada wahdatul adyan sinkretisme agama penyatuan agama-agama yang ada ini perkara yang sangat menyesatkan Jawabannya siapa? Sekian banyak ayat kita langgar. Yang tadi, di tadi kita utarakan, yang kita bacakan. Luar biasa. Nah, kaum muslimin rahimahumullah sebagai muslim yang betul-betul taat dengan keislamannya, wajib untuk menolak paham-paham semacam ini. Siapapun yang menyampaikannya, siapapun tokoh-tokohnya, ketika bertentangan dengan prinsip Islam yang kita yakini selama ini. Tolak. Islam menolak pemahaman wihdatul adian sinkretisme agama. Islam menolak pemahaman pluralisme. Islam menolak pemahaman pemahaman semacam itu dikarenakan pertentangan dengan prinsip yang mulia. Allah menegaskan dalam firman-Nya ayat yang kita jadikan sebagai penutup majelis ini sebuah ayat yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin sekaligus menegaskan prinsip yang mulia ini di Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam qalidin fiha ulaika hum syarrun bariyah Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir yang mengatakan kafir siapa ini Pak? Allah Azza wa Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa mereka ini? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin selain Yahudi dan Nasrani. Semua yang non muslim Allah mengatakan Allah alladzina kafaru. Dikatakan sebagai orang-orang kafir. Allah mengatakan setelah itu finari jahannam khalidina fiha. Mereka nanti di yaumul qiyamah di neraka jahannam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrun dariyah. Mereka lah makhluk yang paling jelek. Dikatakan muslim apa dikatakan kafir? Dikatakan kafir. Yang mengkafirkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus yakin orang-orang Yahudi orang Nasrani, dan semua musyrikin selain kaum muslimin. Mereka itu orang-orang kafir. Dikatakan sebagai syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk. Dan diancam. Diancam. Di hari kiamat nanti. Dengan nerakanya Allah Azza wa Jal bagi yang Allah. Abadi di jalannya selama Allah mengatakan selain itu. Membedakan antara mereka dengan kaum muslimin. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa ini? Siapa ini? Muslimin. Apakah mereka Yahudi? Bukan. Apakah Nasrani? Bukan. Apakah agama-agama yang lain? Bukan. Mereka ini kaum muslimin. Dibedakan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Mereka lah makhluk yang paling baik Pahalanya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Alasannya mereka Yaumul Qiyamah kan? adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai berkat atas di dalamnya selama-lamanya Allah ridha kepada mereka mereka ridha kepada Allah itu semua bagi orang-orang yang memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin lain dengan kafir. Orang-orang kafir dikatakan makhluk yang paling jelek. Muslimin makhluk yang terbaik. Kafir neraka tempatnya. Muslimin surga. Tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin diyakini semuanya sama. Maka nah, capkan baik-baik kaum muslimin rahimahullah prinsip ini. Jangan sampai goyah. Kami yang kuat, sekuat mungkin. Jangan terkecoh dan terpesona dengan berbagai macam upaya-upaya slogan-slogan pengkaburan-pengkaburan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk mengkaburkan prinsip yakin. Kami muslimin, mereka kafirin. Dan mungkin sama. Lakum kembali waliyadin. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerah berdasarkan taufiq untuk hidayah dengan dengan taufiq min Allah hidayah dari Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla menuntut kita semuanya kepada yang benar menuju agama Islam yang mulia siratal mustaqim ya prinsip yang mulia mulia yang yang, yang mulia pula dengan pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam paham-paham yang menyimpang yang bisa di industri kita yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan tersambung kembali pembahasan kita dengan menyebutkan prinsip-prinsip yang lain dari prinsip Islam yang harus kita yakini untuk mengikis pemahaman-pemahaman menyimpang yang sedang dikampanyekan di kalangan kaum muslimin insyaallah taala.